As-su'al yakni permintaan bertawassul berperantara dengan nama-nama Allah taala. Ini minta kepada Allah dengan menyebut nama-namanya sebelum mengajukan permintaannya kepada Allah. Itu namanya tawassul fi asma'illahi ta'ala wa bi sifatihi. Dan juga berlindung dengan nama-nama tersebut. Berlindung dengan nama-nama Allah tadi dari semua apa yang dia itu ingin berlindung darinya. Ini juga termasuk perkara yang disyariatkan dalam Islam bertawasul kepada Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya beda dengan ahlul bidah yang mereka bertawasul kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah seperti bertawasul kepada Allah dengan datnya Nabi yang sering kita dengar Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini sering didengungkan khususnya di daerah kita ini di Jawa. Dikumandangkan di speaker speaker. Itu tawasul kepada Allah dengan perkara yang bid'i ya tawasul dengan datnya Nabi supaya doanya diterima. Dan ini lanjutan dari bab tersebut. Hadis yang akan kita baca pada malam ini hadis yang bernomor 7398 dari kitab kita Kitab Tauhid yang disarah oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala yakni Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang Imam Bukhari membuat bab khusus dengan kitab Tauhid dalam Sahih beliau. <clears throat> Hadis berakam sabatu alaf wa salasami'a wa samaniya wa tis'in 7398 Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala sana Yusuf bin Musa sana Abu Khalid al-Ahmaru Qala sami'tu Hisam bin Urwa yuhaddisu an abihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat Qalu ya Rasulullah inna guna aqwaman hadisun ahduhum bisirkin atau hadisu ahdihim bisirkin ya'tunana atau ya'tuna biluhmanin la nadri yadhkuruna smallahi 'alaiha amla. Qala udhkurullaha udhkur antum ismallahi. Udhkuru antum ismallahi wa kulu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau meriwayatkan sampai kepada kita melalui Sahih Bukhari ini ya ini para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di sini ada beberapa kaum hadisu ahdihim atau hadisun ahduhum fisirkin. Mereka masih baru dekat sekali keluar dari syirik. Masih apa? Dekat sekali waktunya keluar dari kesyirikan. Ya'tunana biluhmanin. Mereka datang kepada kami dengan membawa beberapa daging. La nadri. Kami tidak tahu. Yadkuruna asmallahi alaihi amla. Mereka menyebut nama Allah atas daging sembelian mereka itu ataukah tidak. Ini pertanyaannya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kaum yang datang kepada mereka membawa daging sembelian. Sedangkan mereka baru saja keluar dari kesirikan mereka. Karena ada kemungkinan bahwasanya mereka me tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, bahkan menyebut nama selain Allah. Sebagaimana adatnya musyrikin menyembelihnya untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk berhala-berhala mereka dan yang semisalnya. Nah, kekhawatiran para sahabat terkait dengan kaum tadi maka ditanyakan kepada beliau ya'tuna ya'tuna bil lana la nadri smallahi ala amla. Kami nggak tahu apakah mereka menyebut nama Allah atau tidak. Atas sembelian yang mereka sembelih dari hewan-hewan yang halal, dari hewan yang halal tentunya. Hewan yang halal dimakan. Orang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udukuru antum wa kulu." Ya kan? Udukuru sebutlah nama Allah, yani sebutlah kalian. Kalian sebut saja nama Allah atas apa? Daging-daging yang datang kepada kalian yang datang kepada kalian tadi dari orang-orang yang baru keluar dari kesirikan. kulu dan makanlah. Tabahu Muhammad bin Abdul Rahman wa Abdul Aziz bin Muhammad wa Usama bin Habs. <clears throat> Di sini sebagian rawi yang diinginkan oleh Bukhari adalah ada yang mengiringi periwayatannya Muhammad bin Abdul Rahman, Abdul Aziz bin Muhammad dan Usama bin Hafs ini yang mengiringi periwayatan ini. Baik. Hadis berakam sab'al wa salasami awat awat tis'in. Hadis yang bernomor 7399 hadisana Hafsu bin Umar. Hadisana Isamun an data an Anasin annahu qala دحى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكبشين يسمي ويكبر Anas radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembeli dua kabes. Apa dua kabes itu? Hewan? Apa? Kabes itu apa? apa? Kambing. Yusami. Apa namanya Yusami? Menyebut nama Allah atas dua kambing tadi, kabir dan bertakbir ini Bismillah Allahu Akbar itu makna yukabbir. Yusami menyebut nama Allah atas sembeliannya, wajib oh, dan bertakbir bismillah Allahu akbar. Jadi hewan kurban ketika kita menyembelih hewan tersebut maka disyaratkan apa? Kita membaca bismillah dan ber takbir atas sembelian yang kita sembelih dalam kurban tersebut. Karena dahan Nabi, dahayu dahi, jadi menyembelih hewan kur, kurban. <clears throat> Hadis berakam sabala warbai arba'i wa arba'mi'ah. Haddatsana Habsu bin Umar, haddatsana Su'bah anil aswad bin Qais an Jundab. An Usaid an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm nahr Shalla thumma khataba faqala man dabaha qabla yusalliya falyadbah makanaha ukhra wa man lam yadbah falyadbah bismillah. Hadis dari Jundab bahwasanya beliau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahar. Pada apa? Hari kurban. Beliau salat. Pertama salat, kemudian berkhutbah, maka berkata dalam khutbahnya, barang siapa yang menyembelih sebelum salat supaya ia menyembelih sembelian yang lain sebagai ganti dari sembelian yang tadi disembelih sebelum salat. Ya ini kalau nyembelih sebelum sholat halal sembeliannya, tapi tidak mendapatkan pahala udhiyah wan kurban yakni mendapatkan apa pahala sedekah umum yang memiliki kekhususan dan barang siapa yang belum menyembelih maka supaya dia menyembelih dengan nama Allah yakni dengan menyebut nama Allah atas sembeliannya kemudian hadis yang selanjutnya nomor 7401 sab'al wa arba'ami wa wahid sana abu nu'aymin atas ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ومن كان حالفا Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Bosnya beliau berkata, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Dan barang siapa yang bersumpah, supaya bersumpah dengan Allah. Perhatikan, ini semuanya adalah hadis-hadis yang ditetangkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid dan sisi dilalanya antara judul dan antara kitab dan hadis yang dimasukkan di kitab ini sangat gamblang sekali tentang maksud dalam pembukuan kitab tauhid. Yakni dalam perkara-perkara yang terkait dengan makanan kita pun kita juga harus bertauhid seperti masalah menyembelih. Masalah menyembelih. Dan kesyirikan ini yang ada di muka bumi ini banyak sekali sumbernya dari sembelian untuk selain Allah. Ya kan? Banyak sekali kesirikan tadi yang rata-rata adalah banyak sekali dari sembelian untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Hadis yang tadi telah kita baca dengan nomor 7398. Nah, Udhkurul antum ismallahi wa kulu. Kita disuruh menyebut nama Allah atas daging-daging yang dibawa oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Yang masih dekat sekali dengan zaman kesirikan mereka. Kita disuruh menyebut nama Allah atas daging-daging yang akan kita makan. Ini semuanya adalah demi keutuhan tauhid kita. Biar agar tidak tercedera ataupun tidak batal. Demikian juga di sini Tuhan Nabi saya ini sami wa kafir, Menyebut nama Allah atas sembeliannya dan bertakbir Dengan ucapan Allahu Akbar Ini semua dalam masuk dalam bab Tauhid Kenapa? Karena bilang Allahu Akbar adalah termasuk Menyebut nama Allah dan juga menyebut sifatnya Maafum, Menyebut sifat Allah yakni Allah Maha Besar dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kebesaran yang hakiki sifat yang disebut dengan sifat datia tak pernah Allah itu kecil dan tidak sedang kecil dan tidak akan ke kecil lebih besar dari semua makhluk tidak ada makhluk yang menyamai Allah tentang kebesarannya kita tahu bahwasanya perbandingan antara arus dengan tujuh bumi dan tujuh langit Dibandingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Dipermisal seperti seperti tujuh uang logam dilempar di tanah lapang. Tujuh uang logam tadi perumahannya sebagai tujuh bumi dan tujuh langit. Dan tanah lapang ibaratnya apa? Ah, ars. Dan Allah lebih besar daripada itu semuanya. Bagaimana perbandingannya? Bahkan langit-langit dan bumi dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Maka nah, oleh itu perhatikan. Bagaimana seorang yang mentauhidkan Allah SWT kemudian mengatakan Allah berada di urat nadinya. Allah berada di mana-mana. Ya kan? Bahkan tidak ridho kalau dikatakan Allah berada di atas aras. Padahal aras adalah makhluk yang paling tertinggi. Dan mereka tidak ridho, bahkan mereka mendustakan seperti gayanya Fir'aun. Di mana Fir'aun bilang kepada sahabat Haman. Qala Firaun ya Haman ibn li sarha wa Haman. Bangunlah buatkan untukku. Kamu bangun untukku. Bangunlah apa? Bikinlah. Sarha apa bangunan yang tinggi. Lali ablugul asbab asbab as-samawati. Mudah-mudahan aku bisa naik ke celah-celah langit sana, ke tangga-tangga langit sana. Akan ku tengok Tuhannya Musa. Fakali ilah ilai Musa. Karena ku tengok sesembahnya Musa. Wa inilah adunuhu kehadiran. Dan aku punya praduga kuat bahwasanya Musa dusta ketika berkata sesembahnya berada di atas. Nah, sekarang kita jumpai dari kalangan manusia yang mengaku mengikuti Al-Quran dan Sunnah dari kalangan Asy'ariyah, Jahmiyah dan Mu'tazilah khususnya di negeri kita ini mereka tidak mau beriman dengan bahwasanya Allah berada di atas ars. Mafhum? <clears throat> Jadi perhatikan di sini yusammi wa yukabbir. Ini semua dalam mengagungkan Allah Subhanahu wa taala demi keagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala atas sembilan yang kita mau memakannya. Ini semua termasuk termasuk perkara yang besar dalam masalah tauhid. Dalam apa yang kita makan? Dari sembilan-sembilan hewan yang kita miliki yang halal tidak halal kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak halal hewan tersebut kecuali dengan mentauhidkan Allah yusammi wa yukabbir bismillah dan juga mengagungkan Allahu Akbar. Dan ucapan kita Allahu Akbar termasuk dari bagian tauhid tauhid al-uluhiyah dan tauhid ar-rubub. Apa tauhid apa? Asma wa, wa sifat. Hmm. Pembahasan kita tentang tauhid telah kita lewati bahwasanya dibagi menjadi tiga bagian. Ya kan? Tauhidur rububiyah, Wa tauhidul uluhiyah wa tauhid asma wa, wa sifat. Tauhid rububiyah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Tauhidul uluhiyah tauhid yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Tauhid asma wa sifat terkait dengan khabar yang datang dari Allah dan datang dari Rasul yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyembelih dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini kita kita menunaikan tauhid al-uluhiyah. Artinya, perbuatan kita diantaranya adalah nyembeli kita murnikan hanyalah untuk Allah, bukan untuk selain Allah. Mahfum ini? Nah. Adapun mereka jual kuburiyun. Nah, mereka mengaku bahwasanya Allah pencipta diri mereka, pencipta hewan mereka. Tapi ketika menyembeli diperuntukkan untuk selain Allah. Coba bayangkan, bodohnya manusia. Maka beda hasil antara dari kalangan muwahidun dengan musyrikun. Terkait dengan dengan apa dengan pengakuan dalam tauhid ar-rububiyah. Mengaku bahwasanya bumi dan isinya, dirinya mereka adalah Allah yang menciptakan dan miliknya Allah. Tapi ketika menyembelih terkait dengan perbuatan ibadah yang berupa sembilan mereka menyembelih untuk selain Allah. Maka inilah ya, kawan Kesyirikan yang dulu diingkari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kufar Quraisy. Ya ini tauhid apa? Al-uluhiyah. Upayanya Nabi supaya upaya Nabi supaya mereka kaumnya memurnikan semua perbuatan mereka hanyalah untuk Allah di antaranya adalah perbuatan menyembelih. Yang hari ini dari kalangan mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak paham akan misi dakwah yang dibawakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni milanya Ibrahim alaihissalam. Kemudian hadis yang tadi ke 7400 dari zundab, bahwasanya beliau menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Nahar. Apa? Id Idul Nahar. Idul Adha. Beliau salat kemudian berkhutbah. Man dzabaha qabla yusalli falyadbah makana ukhriya. Ini barang siapa yang beli dengan nama Allah tapi waktunya belum masuk. Karena di sebelum sebelum sholat maka tidak masuk mendapatkan pahala kur, kurban. Maka supaya menyembeli sebagai gantinya hewan tadi yang sebelum sebelum sholat, hewan yang lain. Dan barang siapa yang belum menyembeli, agar dia menyembeli dengan menyebut nama Allah. Nah. Kenapa? Karena di sana ada yang lain bahwasanya Allah man dzabaha li ghairi li Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka di sini falyadbaha bismillah supaya dia menyembelih dengan nama Allah. Benar-benar sangat sempurna antara perintah dan antara larangan. Larangan menyembelih untuk selain Allah, ada perintah untuk menyembelih agar menyembelih dengan nama Allah. Gak ada, gak bisa keluar. Kalau menyembelih dari selain Allah untuk selain Allah maka malun, terlaknat, bahkan syirik dan musyrik. Maka barang siapa yang ingin bebas daripada kesyirikan maka supaya menyembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dalam apa yang telah kita baca tadi adalah syaitnya adalah ini mandabah qabla ayyusalliyah. Ila kemudian Paman lam yatubah fal yatubah bismillah. Inilah tentang apa? Kita ini menyembelih untuk memakan hewan kita saja kita disuruh apa? Menggunakan nama nama Allah untuk menghalalannya. Nah ini kebodohan manusia mengumpulkan hewan memelihara capek hari demi hari bulan demi bulan tahun demi tahun setelah nanti ingin dimakan ternyata apa? Disembelih untuk selain Allah. Nah, bahkan diperuntukkan untuk selain Allah. <clears throat> Hadis yang bernomor 7401. Hadis dari Ibnu Urtala anhuma. Bosnya beliau berkata berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahlibu, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian." Nah, kenapa? Karena sumpah dengan makhluk termasuk apa? Termasuk pengakuan terhadap makhluk. Dan ini adalah termasuk syirik al-asghar. Bisa syirik al-akbar jika jika apa? Jika dia menganggap bahwasanya makhluk yang ia bersumpah dengannya sama dengan bersumpah dengan Allah. Maka syirik al-akbar. Man wa man kana halifan falyahlib billah, maka barang siapa yang bersumpah maka supaya bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua termasuk termasuk bab tauhid. Dan dalam kitab tauhid, baik itu syirik al-asghar ataupun syirik al-akbar masuk semuanya pembahasannya tidak beda. Baik itu syirik al-asghar atau syirik al-akbar pembahasannya dimasukkan sama bahkan perantara-perantara menuju kepada syirik juga dimasukkan dalam kitab tauhid semisal kitab kita ini untuk apa untuk membendung sedut A. perantara-perantara yang akan mengantar kepada kesyirikan dibendung semuanya nah. di antaranya adalah ini sumpah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini syirik Allah segar tapi juga akan menjadikan syirik al akbar. Kalau sekarang makhluk boleh dijadikan bersumpah dengan makhluk maka akan mengakibatkan boleh dimintai, boleh dimintai tolong dan yang semisal boleh diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dibundung semuanya waman kana halifan falyahlif billah. Tapi kalau kita ikuti penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah taala, as-sarhu wa hadha yubayyinu Qala Allah wa hadha yubayyinu lana annal muslimina alladziina hum hudasa'u ahdin bil Islam tahillu dabaihuhum. Ini fikirnya. Hadis hadis tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya kaum muslimin yang mereka hudasa'u ahdin. Hadis hudasa yang masih ba baru. Masih baru waktunya kenal Islam Zaman yang mereka kenal adalah masih baru sekali. Baru keluar dari kesyirikan. Halal sembelian mereka. Dabaih. Dabaih adalah zaman dari kata dabiha, dabiha zamannya dabaih. Halal sembelian mereka. Alas salama wa halal hil. Ini namanya apa? Ini namanya kembali kepada hukum asal. Hukum asal sembeliannya orang-orang yang baru kenal Islam keluar dari kesyirikan hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Assalamu ya apa? Ringkasnya kita nggak boleh ragu. Hukum asalnya adalah halal. Ya ini selamat dari salam ini selamat dari perkara yang haram. Allah salam ini selamat dari perkara yang haram. Mananya halal. Wa ma yusra'u liman uhtiyat ilaihi. Dan hanya saja disyariatkan bagi yang seseorang yang diberi hadiah dari sembelian tadi. Ayusamia orang yang diberi hadiah ini disyariatkan untuk apa? Untuk dia menyebut nama Allah. Ayusamia huwa huwa takit dari kata Ayusamia supaya dia menyebut nama Allah kama Ayusamia ala ta'am sebagaimana dia menyebut bismillah atas makan yang mau dimakan wa ala kulli ma yakul dan menyebut atas seluruh apa yang ia mau makan. Jadi hukum asalnya adalah halal dan selamat dari keharaman. Selamat dari dugaan menyembelih untuk selain Allah walaupun mereka masih baru dikenal Islam. Hanya saja disyaratkan bagi orang yang diberi hadiah oleh daging-daging itu dari mereka diberi hadiah dengan dengan itu oleh mereka, oleh mereka dari kalangan orang-orang yang baru kenal Islam. Syaratnya apa? Menyebut nama Allah. Dia yang mau makan, sebagaimana dia menyebut nama Allah ketika dia mau makan makanan to'am. Dan menyebut nama Allah seluruh apa yang dia mau makan. Yusammi ala hadhil luhum wa yakfihi. Nah. Dan dia menyebut nama Allah atas daging-daging ini dan cukup bagi dia. Fayuhsinu bihim maka dia beranggapan bagus dengan mereka yang baru kenal dari yang baru kenal Islam. Wala yahmilu alal maita jangan dia meyakini bahwasanya daging-daging itu adalah dari kalangan apa? Dari jenis bangkai jangan. Ini kalau mereka walaupun mereka masih ah, masih baru masuk masuk Islam. Hukum asalnya halal. Cuma ketika dia diberi hadiah dan keraguan tadi hilang dengan apa? Dengan cuma menyebut bismillah atas apa yang sampai kepada dia hadiah dia tadi berupa daging sembelian. Fi khilafi dzabaihil kuffar fala. Beda dengan sembilan sembelianya orang-orang kufar, maka tidak halal. La tukal wala yusammi alaiha. Atau wala yusamma alaiha. Kalau sembeliannya sembeliannya kufar maka tidak dimakan dan tidak perlu disebut nama Allah atas sembilan tadi. Bikhilafi alul kitab lain dengan ahlul kitab. Nah. Kalau ahlul kitab maka hukumnya halal. Kalwasni wasuyui wa nahwihi minal kafarah. Alwasni ini adalah penyembah berhala asli. Wasni itu penyembah berhala asli namanya wasni sekaya apa di sini? Buddha, Hindu, itu namanya wasni. Kalau Kristen, Yahudi itu adalah ahlul kitab. Suyui komunis. Dan Yesus dengan mereka dari orang-orang kafir. Gairi ahlul kitab selain ahlul kitab. Fadabihatuhum muharramatun. Kalau kufar asli seperti penyembah berhala, komunis, sembelihan mereka adalah haram. Haramkan. Wala tahillu bitasmiyah alaiha. Dan tidak bisa menjadi halal dengan disebut nama Allah atas sembelian-sembelian tadi. Kalau yang menyembelih adalah orang-orang kufar seperti Buddha, Hindu, ya kan, komunis dan semisalnya. Nggak halal atas daging tadi walaupun disebut, disebut nama Allah. Kama yadunu baduna sebagaimana sebagian manusia itu menganggap. lah tidak benar. Inna Mahadah fi qaumin hudasai ahdin bil Islam. Yang dikatakan halal tadi ataupun yang dikatakan cukup dengan kita menyebut nama Allah tadi, ini adalah kaum yang mereka itu baru kenal Islam. Tuhmalu dabaihum alal asal Sembilan-sembilan mereka yang mereka baru kenal Islam aja adalah di kita bawa kepada makna hukum asalnya, yakni halal. Kenapa li'annahum? Ya, Lian nahum muslimin karena mereka adalah kaum kaum muslimin. Wa idza syakka fi dzalika tetapi apabila dia ragu. Nah, tadi tengok, belajar ragu dari kalangan orang-orang yang masih baru kenal Islam membawa sembilan kepada kita, baru di situ apa? kita menyebut nama Allah atas daging yang sampai kepada kita tadi. Wa madabaihu ahli kitab, adapun 99 ahli kitab, wa yamisul dabaihil muslimin hillun lana. Adapun dabaih, dabaih adalah jamak dari kata dabiha. Adapun 99 ahli kitab, maka 99 itu adalah halal, semisal sembilannya kaum muslimin halal bagi kita. Illa anna lama anna bihat ala ghairi kal khanaq Nah, kan? Akan tapi kalau kita memang mengetahui bahwasanya sembilan sembilan itu disembeli, ya kan melalui jalan selain selain syariat seperti apa? Seperti khonak di, dicekik. Ini Pak nggak boleh. Lian Allah jala ja'ala ta'amahum hillan lan. Kenapa? Karena Allah menjadikan makanannya alul kitab halal bagi kita illa man urifa minhum bidabah ghairi syar'i fala tuqal dabihatuhu. Kecuali orang dari kalangan alul kitab tadi diketahui bahwasanya ya kan menyembelih dengan cara yang tidak syar'i maka tidak dimakan sembeliannya seperti seorang muslim muslim yang dia masuk Islam dari kecil sampai umur 60 tahun ternyata menyembelihnya bukan cara yang syar'i maka nggak hak nggak halal. Apa? Nah, itu. Ahlul kitab yang dia itu diketahui menyembelihnya dengan cara yang bukan syar'i maka enggak halal. Sama saja orang muslim. Umur 60 tahun sejak kecil dia pertanyaan kaum muslim tapi menyembelihnya apa? Bukan cara yang es islami maka juga tidak halal. Sama saja. Mahfum? Ini perkara-perkara yang terkait dengan masalah kita butuh dimasukkan dalam masalah hal ini adalah masalah penyembelian dan ini yang paling terbanyak. Penjelasannya Syekh Muhammad Ali, Syekh Muhammad Syekh Abbas, Syekh Muhammad Aman Jami rahimahullah taala sangat lengkap dalam kitab salah satu usul, syarah salah satu usul. Soal pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Bas, wama dzikir alaihi ghairu ismillah. Wama dzikir alaihi ghairu ismillah. Bagaimana hukumnya? Sembilan-sembilan yang disebutkan atas sembilan tadi tapi tidak atas nama Allah. Al-jawab yakunu maitatan menjadi bangkai. Idza dzukira ghairu ghairu smillahi kal masih awil zuhra awil aziz awil uzair yakunu maitatan seperti menyembuh menyembelih untuk nama selain Allah adalah seperti bismil masih dengan menyebut nama dengan menyebut al-masih dengan menyebut az-zuhra dengan menyebut Az-Zuhair, Al-Uzair, maka menjadi sembilan tadi bang, bangkai tidak halal. Walaupun dia yaitu sapi, kambing, ayam dan yang semisalnya. Pertanyaannya selanjutnya. Ahsanallahu ilaika. Ini doa sebelum bertanya penanya mendoakan dulu untuk Syekh bin Bas semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau wahai Syekh tasmiyatuhu nah, penyebutan penyebutan nama Allah atas daging yang sampai kepada mereka yang sampai kepada kita dari mereka penyebutan penyebutan atas nama Allah atas daging-daging yang sampai kepada kita dari orang-orang yang baru masuk Islam. Ha, wali izalatil nasak awalil akal. Untuk menghilangkan keraguan ataukah untuk karena supaya kita bisa makan. Untuk karena hilangkan menghilangkan keraguan atau untuk dimakan? Jawabannya ad-dhair bin nufus. Nah, supaya jiwa kita ini tenang. Supaya jiwa kita ini ragu, enggak ragu, supaya kita sebagai kita tenang. Ditatyib. Tayyiba yutayyibu tatyib. Membaguskan, membaikan anufus si jiwa. Artinya supaya jiwa kita ini apa merasa? Ah, tentrem, enggak bingung untuk Enggak ragu untuk memakan daging yang datang dari mereka orang-orang yang baru keluar dari kesirikan menuju ke Islam. Masih baru dalam Islam mereka. Wa illa fatasmiyatuhum takfi. Kalau enggak bukan karena tatyibun nufus, maka penyamaannya apa penamaan mereka apa? Tasmiyatuhum. Hum ini siapa? Hah? Orang-orang yang baru masuk Islam keluar dari kesyirikan. Hum ini fa'il. Fatasmiyatuhum lidabaihim takfi. Penamaan mereka, penyebutan mereka sendiri itu cukup. Seharusnya cukup. Tapi biar jiwa kita ini merasa tenang ketika makan daging dari mereka ini. Ya kita sebut Bismillah. Nah, aslinya cukup apa penyebutan dari mereka saja cukup? Mereka karena mereka muslim ya sudah kita anggap mereka menyebut nama Allah. Lianna yusammuna ala ta'amin. Kenapa? Karena karena mereka menyebut nama Allah atas makanan mereka. Baik. Soal pertanyaannya selanjutnya, takunu tasmiyatu binatil akal? Nah. Takunu tasmiyah. Penyebutan nama Allah atas daging-daging itu apakah dengan niat maka ya Syekh jawabannya idza samullah idza sammaullah alaiha inda aklihim iyaha tak kapa. Idza samau bukan samu. Kalau samu adalah fil amr. Sama sama sama sama ya. Sama basam, sama sam sammu. Kalau samu, itu fil amr, kalau samau fil madi. Idza samullah alaiha jika mereka telah menyebut nama Allah atas daging daging tadi tidak kelim ketika mereka makan ini cukup yakni fa'ala sunnatal lati saraha lahum yakni telah melakukan sunnah yang Allah syariatkan untuk mereka Pertanyaan selanjutnya, idza bahasa an alatid dabah walam yajidha ini Baik. Idza bahasa an lat dabh wa lam yajidha wa ta'akhirat hal yakunu maitatan. Ini terkait dalam masalah apa? Hewan buruan. Hewan yang diburu pakai apa? Anjing yang dididik. Anjing yang dididik kemudian dibikin untuk alat berburu. Sementara ya kan? Idza bahasa nardil dahba wa lam yajidha wa ta'akharat hal yakunu maitatan. tatan. Jika mencari alat untuk menyembelih tapi dia nggak mendapatkannya dan terlambat apakah menjadi bangkai? Sebabnya aladar anau yakunu tatan maka yang lebih besar maka dia menjadi bang bangkai. Jadi hewan yang diburu oleh anjing-anjing yang sudah dididik. Di mana anjing itu menangkap hewan tadi sementara ya kan enggak disembelih, akhirnya mak, mati keburu sebelum disembelih. Maka jadi bangkai. Lalu Rasulullah SAW kal fa tahu hayyan fadbahu. Jika engkau mendapati hewan yang hewan buruan tadi kejar oleh anjing tadi masih kau jumpai masih hidup maka sembelihlah. Wa nadrabtahu qad qutila wa lam yakul minhu fakul fakulhu. Dan jika engkau mendapati hewan itu telah dibunuh oleh apa? anjing didikanmu tadi. Sedangkan anjing itu tidak memakan sama sekali dari hewan buruannya, maka makanlah hewan tersebut. Apa ini? Nah itu. Jadi kalau sudah mati dibawa oleh apa? Sudah mati kan? Sudah mati diburu oleh anjing tapi mati tapi enggak apa enggak dimakan sedikit pun sama, anjing tadi dan kita sudah bilang apa bismillah ketika melepas ketika kita melepas kita sebut bismillah ya kan anjing tadi ngejar yang hewan yang diburu sementara kita dapat sudah, sudah mati maka boleh kita makan selama tidak dimakan oleh anjing tadi sedikit pun fa'in akhadal kalb Fa akdal kalbi zakatuhu. Maka sungguhnya apa? Anjing yang mengambil hewan tadi, menangkap tadi adalah itu sembeli cara sembeliannya. Ada Rawal Bukhari, Birakam dengan nomor 5475. Fa inna akhdal kalbi zakatuhu. Maka sungguh anjing ketika menangkap hewan burunya tadi adalah sebagai sembeliannya. Ya ini sembelian cukup dengan tangkapan, tangkapannya dia dengan syarat apa? Kita lepas dengan bacaan apa? Bis Bismillah. Hmm. Tapi yakul tafritun kaunuhuma alat alatan lidabah. Yakul tafritun. Kapan dikatakan orang itu tafrit? Apa tafrit itu? Apa? Apa tafrit? Afroto melampaui batas. Tafrit melalaikan. apa melalaikan itu? Tafrit apa? Tafsir itu apa? Hah? Menganggap sepele. Balilu. Nah. Balilu apa? Apa dikatakan balilu itu? Dia tidak menyediakan huma. Tidak menyediakan alat untuk menyembelih. Dia ini membawa apa? Hewan buruan. Apa membawa anjing buru anjing apa anjing didik? cari berburu, nggak membawa alat apa? Sembelian. Ya kan? Nggak wau, nggak kaman, nggak wau. Ngeluyur ngono. Nah. Jadi kaunuhu ma yudhu ala tadidabah yakunu tafritun yu'ta baru tafritun minhu. Dialah yang dikatakan mufa, mufarrid. Apa mufarrid ini? Muqa muqassir. Artinya apa? Nggak memenuhi kewajiban yang dia harus penuhi. Ini berupa apa? Membawa alat untuk menyembelih. Nah. Jadi di situ apa? Salah sendiri, sendiri. Maka tidak halal jika hewan yang tadi didapati diburu oleh anjing, ketertangkap kemudian masih hidup, mau menyembelih enggak? Punya alat akhirnya keburu mah, keburu mati maka jadi bang, bang. Ini yang lebih adhar. Mana lebih adhar yakni ada ihtimal lain, jadi yang lebih zahir. Mana kalimatnya saya bin Al azharu annahu maytatan yakni anna yakunu adalah ini adalah lebih dohir saya lebih ro roji. Walaupun ada makna yang mungkin halal, tapi maknanya apa lebih roji dia haram. Itu namanya apa? Itu namanya ha, dikatakan apa? Dilalanya dohir. Karena dohir itu adalah kalam alati yahtamilu maknanya ini fa'aksar. Ahadwa adharu min minal ukhra imma min jihatil Lugha wa imam menjadi apa? Siyak wa imam menjadi oh, orof Itu dalam usul fikih. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Idza kana hiwanun ghara ma'kul lahm, hal yadhki hatta yurihahu? Sekarang di sana ada hewan yang hewan ini enggak enggak dimakan dagingnya. Ya kan? Apakah kita harus menyembelih? Sudah ditangkap oleh anjing. Tangkap oleh anjing, ya kan? Disakiti, ya kan? Sudah, sudah apa sudah? Lumpuh, tapi nggak nggak mati. Apa kita sembelih supaya segera mati? Ya, supaya nggak nyiksa gitu maksudnya. Hatta yurihu aroha yurihu supaya segera tenang dan mati. Nggak nggak nonggoloro meneh. Mafhum? Jawabannya ma'alamu biasa saya kata beliau saya bin Bas, aku nggak mengetahui dalil dalam hal ini sedikit pun. Aku luma alamu fi saya, aku katakan aku enggak mengetahui dalam perkara ini sedikit pun. Intara kau bala bahasa, tapi jika dia meninggalkan sak mati ini diwe yo, ya, enggak mengapa. Tikus keser anjing, terus kejat-kejat enggak mati. Tidak usah ditutup dasi tapi apa? Dia mati sendiri enggak enggak apa-apa. Eh? Seandainya gitu mati enggak apa-apa. In kana kitan wala kalban taruh kau hatta yamut in karena kita dapat sikap apa itu kucing ya. atau apa anjing jika ditinggalkan sampai mati ma'alamu anahu masru'un lana an ya truku hatta yamut kita enggak eh, kata beliau saya enggak mengenal enggak mengetahui bahwasanya disyariatkan bagi kita supaya kita menyembelihnya bahkan ditinggalkan saja sampai dia mati enggak apa enggak apa-apa jadi katanya anjing atau kucing, kucing udah sakit. Kelahi sama kawannya. Sakit udah, ya kan? Korok eh, nah mati Nah, enggak. Tapi apa? Biar kita sampai mati enggak? Enggak apa-apa. Karena enggak ada dalil supaya apa? Kita menyembelihnya supaya segera mati dan enggak merasakan sak sakit terus, enggak ada dalil. Karena enggak ada dalil dia ya dibiarkan pun enggak apa? Enggak apa-apa. Ada kucing tengkar sama kawannya, ya kan? Sampai apa? Loyo. Cat kecet, kecat kecet. Tapi, Asal satu ida maridat. Wasabah maradun sadidun. uyuk alai al-mautu. Hal bahwa Saat kambing. Apabila dia sakit. Dan dia kena penyakit yang sangat dasar. Keras sakitnya keras. Dikhawatirkan dia akan mati. Apakah kita sembelih? Sebabnya Syekh bin Bas wabil bil khiyar. Orang yang punya kambing tadi Ya. Pilih boleh pilih. In sa'at dzabaha lah tu'kal wa in sa'at tarakaha. Kalau dia kepengen ya sembelih nggak apa-apa, mudah bisa jadi di, dimakan. Mudah-mudahan bisa dimakan. Kalau dia keinginan kepengen kepengen biarkan ya biarkan saja nggak apa, nggak apa-apa. Li'annaha makulat karena apa? Kenapa aku boleh sembelih? Karena memang itu hewan yang di, dimakan. Indabaha baru tukal kalau memang dia sembelih maka bisa jadi di, dimakan. Rubama ini adalah litaklil. Rubama di sini litaklil ya, ya bisa jadi dimakan. Wa dalam lam yadhbaha wa tarakaha hatta matat fala a'lamu bi ba'san li qad tasfa. Kalau memang dia nggak menyembelihnya dan dibiarkan saja sampai dia mati, maka saya pun di sini nggak saya nggak mengetahui tentang itu perkara yang terlarang. Nggak mengapa. Kenapa? Karena kalau dibiarkan li qad tasfa, Kambing yang sakit tadi walaupun sudah keras bisa juga sem sembuh. Sehingga dibaca tasfi kalau tasfi keliru tasfa. Ya, tasfa tasfi. Tasfa tasfi. Maksud tasfa, tasfi. Nah, lihat atas tasfi. Safa yasfi. Nah, fa idza martu fa yasfin. Dalam Al-Qur'an wa Idamar itu bahwa Ya, jika aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan aku. Jadi li'anna kot tasfi. Bukan tasfa. Kita bilang tasfa kan ikut saja. Itu namanya taklid, nggak boleh. Kan? Tas, tasfi wa mar tu bawa yas, yasfin, yasfini. Siapa berkata itu? Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Jadi karena mungkin bisa juga sembuh. Sampai dibaca tusfi kalau tusfi bina binasa. Asfa yusfi itu binasa. Kalau safa Yusfi sem sembuh. Nah. Soal yakni ma yurihu alih bedama? Pertanyaannya. Ma yurihu bedama masa enggak disembelih supaya dia tenang gitu sekarang mati kalau sudah sakit. Jawabannya ma alamu say'an mi hadza ba'du alul ilm yakrawu dalik at Ya, nah, yakni taryih li ma'alai dalilun lakin al-amr fihi wasi'un Allah. Aku nggak mengetahui sedikit pun dalam perkara ini dari suatu dalil. Sebagian alul ilm mereka itu membenci untuk Apa nya Menyembelih hewan yang sudah sakit itu. Biar katanya, biar nggak lama-lama uh, merasakan sakit. Ini apa? makro Ya kan? Kenapa? Karena nggak ada dalil. Kan tapi Perkara ini adalah perkara dalamnya ada keleluasaan insya Allah Ta'ala. Artinya apa? Alasan untuk menyembelih supaya nggak nahan sakit lama-lama. Tapi kalau alasan untuk dimakan ya nggak apa-apa. Sakit disembelih supaya dimakan ya nggak apa-apa. Tapi kalau katanya apa? Biar nggak nahan sakit lama-lama sembelih baik. Nah ini adalah nggak nggak ada dalilnya. Alasan alasan untuk apa? Untuk supaya tidak nahan sakit lama-lama. Atau seperti tadi yang diceritakan yang pertama, kucing dan semisal tadi, ya saat sakit sebenarnya ini nggak ada dalil dalilnya. <clears throat> Jadi tarjih ini kalimat tarjih dari kata royyah yurayyihu tarjih menenangkan. Nah, menenangkan. Ini adalah butuh dalil. Dengan alasan hewan yang sakit biar nggak tahan sakit lama-lama, maka ditenangkan saja dengan cara disembelih. Ini butuh dalil. Tapi perkaranya perkara yang luas, ya kan? Ya mau sembelih ya silakan, enggak yuk enggak, enggak apa-apa. Kalau sembelih mudah-mudahan nanti ada yang mau makan. Kalau lah sembelih hewan yang tadi mudah-mudahan ada yang mau makan. Mahfum? Nah ini. Karena sebagian hewan yang sakit, kadang-kadang orang pun makan malas ketika apa? Sakitnya sudah apa? Parah. Tapi Allah sampai kita cukupkan dalam kitab tauhid dalam bab ini dalam masalahnya beli ini sebagainya telah kita lewati dan insyaallah dalam bab-bab yang lain akan kita jumpa lagi. Walhamdulillah.